Nakirah adalah setiap isim yang umum pada jenisnya. Tidak khusus satu tanpa yang lainnya. Ya, tidak khusus satu person tertentu atau satu individu tertentu tanpa yang lainnya. Qala syarih berkata mensyarah yakni anna nakirah ammatun yakni bahwasanya nakirah itu umum kandungannya bi khilafil ma'rifah berbeda dengan ma'rifat fa innaha li ta'yini musammaha ma'rifat itu untuk menentukan sesuatu yang dinamakan dengannya wa makna syai'un fi jinsihi dan makna definisi isim nakirah adalah setiap isim yang umum pada jenisnya anna qaulaka bahwasanya ucapanmu rajulun ya rajulun ini isim nakirah la yakhus wahidan minar rijal rajul ini tidak ucapanmu rajul ini tidak mengkhususkan seseorang dari kaum laki-laki tidak bal huwa sadiqun ala kulli fardin min afradir rijal namun ucapan rojul ya kalimat rojul ini mencakup setiap individu dari individu-individu kaum laki-laki wa huwa makna qawlihi dan inilah makna ucapan Ibnu Ajurrum la yakhtassu bihi wahidun duna akhar tidak khusus dengannya satu individu tertentu saja tanpa yang lainnya, tapi umum mencakup setiap individu-individu kaum laki-laki. Qauluhu dan ucapan Ibnu Ajurum wa taqribuhu dan pendekatannya kepada kaum eh, kepada penuntut ilmu pemula untuk lebih memahami apa itu simnakirah kullu ma saluha ma'ahu dukhulul alif wal lam alaih Isim nakiro adalah setiap isim yang bisa dimasuki alif dan lam. Ya, setiap isim yang bisa dimasuki al atasnya. Nahu contohnya ar-rajul wal faras. Ar-rajul wal faras. Yakni berkata pensyarah takribuhu 'alal mubtadi' untuk lebih mendekatkan kepada pemahaman penuntut ilmu pemula faqauluka rajulun nakirah maka ucapanmu rajul nakirah li'annahu yasluhu lidukhulil alif wal lami dikarenakan rajul bisa dimasuki al, alif dan lam bisa dimasuki al fatakulu sehingga kau katakan ar-rajulu ya rajulun nakirah kenapa dikarenakan bisa dimasuki al menjadi apa menjadi ar-rajulu wa hadza wa ana wa nahwuhuma wa zaidun al ma'arif adapun hadza ya ana ini isim dhamir hadza isim isyarah dan yang semisal keduanya demikian pula zaid ini termasuk isim ma'rifat laisa binakirah bukan isim nakirah li'annahu la yasluhu lidukhulil alif wal lam 'alaiha dikarenakan tidak bisa dimasuki al alif wal lam atasnya fala taqul sehingga tidak bisa engkau katakan al hadza wala az-zaid. Gak bisa dimasuki al menjadi al hada gak bisa. Demikian dengan demikian pula az-zaidu. Nah, sehingga zaid, ana, hada ini termasuk isim isim ma'rifat. Nah, ini terkait dengan isim nakirah. Allah taala alam suwab Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.